Kita masih dalam pembahasan tentang hak beliau sallallahu alaihi wasallam tentang yakni kewajiban mengagungkan, memuliakan dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian di sini menyebutkan tentang tanda-tanda seseorang atau bukti-bukti bahwa dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Hadza wa min ahammi dalaili ta'zimin nabi sallallahu alaihi wasallam inilah kewajiban tentang yakni mengagungkan Rasulullah SAW dan diantara dalil-dalil atau bukti-bukti yang paling penting tentang pengagungan Nabi Muhammad SAW adalah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tajridut tauhid lillahi azza wa jalla. Fa innahu kana ahrasan nasi ala tajrid tauhidi. Yang pertama yang paling penting seseorang dikatakan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dia tajrid tauhid, yaitu eh, memurnikan tauhid kepada Allah azza wa jalla. Memurnikan tauhidnya kepada Allah azza wa jalla. Jadi ketika dia mengklaim dirinya mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus benar-benar mentauhidkan Allah taala secara murni tidak tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Fa'innahu kana ahrasan nasi ala tajrid tauhid. Karena beliau adalah orang yang paling hirs, paling bersemangat, paling ini kuat keinginannya dalam memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sedangkan beliau adalah utusan Allah taala yang mengemban risalah agar yakni umat manusia ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau adalah orang yang paling semangat, paling memiliki paling kuat memiliki keinginan agar manusia itu mentauhidkan Allah taala. Faman kana mu'azziman lahu haqqan fayambaghi an yakuna muwafiqan lahu fi dhalika la mukhalifan. Maka barang siapa yang benar-benar ya haqqan ini kita artikan benar-benar ya. Barang siapa yang benar-benar mengagungkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bagi ayyakuna muwafiqan maka selayaknya dia itu menyocoki menyesuai ya menyepakati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu di dalam memurnikan tauhid la mukhalifan tidak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perkara yang sangat penting sekali ini mentauhidkan Allah taala dan memurnikan tauhid itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya wa minha dan yang kedua ya di antaranya adalah tajridu mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam wa tahkimuhu fi usulid dini wa furu'ihi yaitu memurnikan mutaba'ah kita, pengikutan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita benar-benar menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti secara mutlak di antara manusia. Ya. Wa tahkimuhu fi usulid din wa furu'ihi dan menjadikan beliau sebagai hakim, pemutus perkara di dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabang agama. Ya, kita menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus perkara dalam perkara-perkara pokok dalam agama, perkara-perkara dasar dalam agama seperti masalah akidah yang pokok-pokok itu wa furu'i dan perkara-perkara cabang dalam masalah agama, perkara-perkara ijtihadiyah misalnya yang diperselisihkan oleh banyak kaum atau banyak manusia ya sehingga apa saja yang terjadi perselisihan di antara manusia baik itu dalam pokok-pokok agama ataupun dalam cabang-cabangnya kita kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya. bukti yang kedua ini sangat erat kaitannya dengan syahadat kita kepada Rasulullah SAW bahwa beliau adalah utusan Allah kita harus memurnikan mutabah kita yaitu pengikutan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu-satunya orang yang satu-satunya manusia yang kita ikuti secara mutlak yang kita jadikan sebagai panutan secara mutlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang setelah beliau, ya, para ulama, ya, kita ikuti mereka karena mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika terjadi yakni perbedaan antara yang dilakukan oleh para ulama dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ya kemudian yang ketiga wa minha diantaranya diantara bukti-bukti pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ta'zimu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam wasa'yu fi ta'allumiha dan berusaha untuk mempelajari sunnah tersebut والفرح بسماع حديثه والإصغاء له dan bergembira dengan mendengar ya hadis beliau sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikan hadis tersebut memperhatikan dengan seksama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk bentuk pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karena tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya adalah menyampaikan risalah Allah taala kepada kita ya menyampaikan sunnahnya kepada kita dan sunnah itulah yang menjadi inti ya agar kita mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini tidaklah beliau diutus kecuali untuk menyampaikan sunnah ini menyampaikan risalah Allah Taala maka pengagungan seperti apa apabila orang itu tidak mengagungkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya padahal itu adalah inti yang beliau sampaikan nah wa min latifi ma yuzkaru fi hadzal maqam di antara perkara yang indah yang layak disebutkan di makom ini di kesempatan ini adalah qaulu Hamad bin Zaidin adalah perkataannya Hamad bin Zaid rahimahullah taala fi qaulihi azza wa jalla tentang firman Allah taala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman meninggikan suara-suara kalian melebihi suara nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika melewati ayat ini, Hamad bin Zaid rahimahullah taala qala mengatakan <clears throat> "Ara أرى رفع alaihi عليه بعد موته كرفع الصوت alaihi fi حياته Aku memandang bahwa meninggikan suara melebihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat sama dengan meninggikan suara kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Ya. Ini kata beliau kata Hamad bin Zaid meninggikan suara atas Rasulullah SAW ketika beliau sudah wafat sama halnya dengan hukumnya sama dengan apa meninggikan suara ketika beliau masih masih hidup ya hukumnya sama sama-sama terlarang menurut ayat ini ya. akan tetapi apa yang dimaksud dengan meninggikan suara ketika beliau telah wafat ya, apabila beliau masih hidup maka jelas meninggikan suara adalah suara kita ditinggikan yang melebihi suara Rasulullah Sallallahu lalu Ketika beliau wafat apa yang dimaksud? Maka beliau menerangkan di sini, "Idza quri'a hadithuhu wajib 'alaika an tunsita lahu kama tunsita lil Qur'ani." Ini maknanya. Yaitu meninggikan suara, tidak meninggikan suara ya setelah beliau wafat maknanya apa? "Idza quri'a hadithuhu." Apabila dibacakan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam, wajib 'alaika an tunsita lahu. Maka wajib wajib bagi kamu untuk diam ini dia memperhatikan maksudnya dia memperhatikan diam dan memperhatikan hadis tersebut kama tunsita lil Quran sebagaimana engkau diam memperhatikan terhadap al Al-Quran ya ini merupakan adab yang sangat luar biasa dan harus kita perhatikan yang ini merupakan uh, wujud dari pengagungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Wa minha dan diantaranya diantara bukti pengagungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ad-difa'u anhu Sallallahu Alaihi Wasallam wadzaudu an irdihi membela beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan membela kehormatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya membela beliau ketika beliau hidup sebagaimana dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ya demikian pula membela kehormatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini bisa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan juga oleh kita ketika ada orang-orang yang orang kafir yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi maka sudah selayaknya kita itu untuk membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tentu saja membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, al mufadda bin nafsi wan nafisi wal ahli wal mali. Maka beliau adalah orang yang pantas menjadi apa namanya? Eh, pantas mendapatkan tebusan ya al-mufadda orang yang ditebus dengan an-nafsi wan nafisi dengan jiwa kita dengan sesuatu yang berharga yang kita miliki wal ahli wal mali dan dengan keluarga dan juga dengan harta. Jadi kita boleh mengorbankan bahkan selayaknya kita bisa apa namanya kita mengorbankan apa saja yang kita miliki dalam rangka untuk menebus Rasulullah SAW dalam rangka untuk membela Rasulullah SAW membela kehormatan beliau dan membela sunnah beliau Sallallahu Alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya yaitu meminha di antaranya adalah di antara bukti-bukti pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tablighu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam linnas. Menyampaikan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Menyampaikan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Sunnah ini bermakna bisa bermakna hadis. Rasulullah SAW kita sampaikan kepada umat manusia dan tentu saja juga bermakna ajaran beliau, risalah beliau, ya, tuntunan beliau kita sampaikan kepada umat manusia. Ya. Kita menyampaikan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia. Ya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi telah bersabda sebagai motivasi bagi kita untuk menyampaikan sunnah beliau nadzarallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a فرب مبلغ أو عام سامع نظر الله مر'an semoga Allah Ta'ala menjadikan ini bercahaya seseorang itu wajah seseorang itu bercahaya semoga Allah Ta'ala menjadikan wajahnya bercahaya itu orang yang sami'a minna syai'an yang dia mendengar sesuatu dari kami yaitu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia menyampaikannya kama sami'a sebagaimana dia mendengarnya. Ini dia mendengar kemudian dia hafal atau dia catat, setelah itu dia menyampaikan seperti yang dia dengar atau dia catat. Nah, farubba muballighin aw amin sami'in. Ya, maka bisa jadi kadang-kadang ya muballighin orang yang disampaikan hadis ya oleh kita atau atau oleh orang yang mendengar hadis itu secara langsung au amin sami'in dia bisa lebih paham daripada orang yang mendengar hadis tersebut. Jadi ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW untuk kita pertama menghafal hadis Rasulullah SAW ya, sehingga kita bisa apa namanya menyampaikan hadis tersebut sebagaimana yang kita dengar ya dan Kemudian kedua adalah anjuran untuk menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain sesuai dengan apa yang kita dengar ya menyampaikan sunnah ini menyampaikan hadis ini kepada orang lain Ya, kenapa? Walaupun kita misalkan tidak memahami secara lengkap hadis tersebut, ya, namun kita hafal, maka bisa jadi orang yang kita sampaikan hadis tersebut, kita sampaikan hadis tersebut kepada orang orang itu, dia mungkin memiliki fikih yang lebih dalam daripada kita, sehingga dia lebih memahami hadis tersebut daripada kita yang mendengar langsung. Ya. Nah, ini diantara keutamaan kita mendengar ataupun ini mempelajari apa namanya mempelajari dan menghafal dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Jadi ini kalimat yang terakhir ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti orang yang menyampaikan hadis itu disyaratkan untuk memahami hadis tersebut. Terkadang orang yang menyampaikan hadis yang memahami hadis seadanya. Tetapi ketika disampaikan kepada orang yang memiliki ilmu, memiliki pemahaman dalam ya memiliki kecerdasan dia bisa menggali dari hadis tersebut berbagai macam faedah yang sangat banyak sekali ya, sehingga ini merupakan motivasi bagi kita semua untuk ini mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dan menghafalnya dan juga menyampaikan kepada orang lain dan tentu saja untuk memahami hadis-hadis tersebut. Nah, dan ini termasuk dari pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa ma ahsana ma qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa tablighhu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam ila al-ummati afdalu min tablighi sihami ila nuhuril aduwi. Dan menyampaikan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini lebih mulia, lebih utama daripada menyampaikan anak panah kepada leher-leher musuh. Ini lebih mulia daripada menembakkan anak panah kepada leher-leher musuh. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa saya menyampaikan sunnah ya, yaitu mengajarkan hadis-hadis Rasulullah, SAW itu lebih utama daripada ini menembakkan anak panah kepada leher musuh. Tentu saja yang kedua ini adalah dalam jihad fisabilillah. Ya. Lianna dzalika beliau, tabligha yaf'aluhu katsirun minan nas. Kata beliau, karena Tablik yang kedua itu yaitu apa? Tablik melemparkan anak panah kepada leher musuh ini bisa dilakukan oleh banyak manusia. Ya. Bisa dilakukan oleh banyak manusia. Karena ya, mempelajari ini cara memanah ataupun untuk berjihad visabilillah memiliki kekuatan untuk berjihad visabilillah itu lebih banyak yang bisa melakukannya. Wa amma tablighus sunan, adapun menyampaikan sunnah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yakumu bihi illa warathatul anbiya'i maka tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh para pewaris nabi para pewaris para nabi alaihi salatu wassalam wa khulafa'uhu fi umamihim dan para pengganti-pengganti beliau e, di umat-umat mereka ya jadi harus dilakukan oleh orang-orang yang khusus ya tidak semua orang bisa menjadi uh, pewaris nabi kan dia harus memiliki ilmu dia harus memiliki pengetahuan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW karena yang dimaksud dengan pewaris para nabi adalah orang-orang yang memiliki ilmu ini. Dan itu adalah orang yang khusus artinya lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang memiliki kekuatan untuk jihad fisabilillah. Maka karena dia lebih sedikit ya dan ya ini tentu saja lebih tidak mudah daripada berjihad fisabilillah maka kata beliau ini lebih lebih utama ya ja'alana ja'alana Allah taala minhum bimannihi wa karamihi Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua termasuk di, termasuk pada golongan mereka yaitu orang-orang yang menyampaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bimanihi wa karomhi dengan karunia dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini beberapa hal di antara bentuk-bentuk pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita perhatikan ya dan tidak boleh kita tinggalkan. Nah, Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya tentang bahwasanya pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus dilakukan sesuai dengan e, kadarnya tidak boleh melebihi kadar yang ditentukan oleh syariat ini tidak boleh bersikap gulu di dalam mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dulu. Alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.